Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini hari Ahad tanggal 11 Jumat Saniyah 1437 Hijriah bertepatan dengan 20 Maret 2016. Alhamdulillah kita diberi sehat lahir batin, kita diberi udara seger. Biasanya panas, ini alhamdulillah ada hujan menjadi dingin. Maka bersyukur kepada Allah kita gunakan kesempatan dan waktu yang mulia ini untuk bersama-sama e, membaca, belajar, mengambil faedah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semuanya atas yang kita e, upayakan ini. <clears throat> Baik. <clears throat> Sekedar sebagai pengantar sebelum saya melanjutkan insyaallah taala e, nanti mulai halaman 20 ya. Eh, ternyata yang dulu-dulu ada yang kelewat ya sudah terlanjur kelewat mungkin sementara nggak apa-apa ya mungkin dibaca sendiri di rumah terlanjur terlewat nanti tolong diingatkan ya, nanti sampai halaman berapa kadang saya lupa <clears throat> Taib sebelum kita baca pada halaman ke-20 paragraf terakhir atau sebelum terakhir saya sekedar ingin menyampaikan sebagai pengantar bahwa ada anjuran ketika kita melihat gerhana yang kita lak, e, pada tanggal 9 9 ya betul ya 9 Maret yang lalu hari Rebo 9 Maret yang lalu ada gerhana di antara anjuran yang diperintahkan e, di dalam syariat Islam adalah beristighfar di dalam hadis ada potongannya disebutkan fa idza raaitum syai'an min dzalika fafza'u ila dzikrihi wa du'aihi wa istighfari. Apabila kalau melihat ya sebagian eh, kerhana itu maka bersegeralah untuk berzikir, berdoa dan beristighfar. Nah, karena gerhana matahari atau gerhana bulan itu Allah berikan kepada hamba-hambanya untuk memberikan rasa takut untuk memberikan peringatan, bukan untuk dinikmati, bukan untuk difoto, di video, dijadikan wisata bukan, tetapi untuk dijadikan sebagai peringatan. yukhawwifallahu bihi ibadah agar Allah bisa memberikan peringatan dan menakut-nakuti hamba-hambanya. Maka di antara amalan yang bisa kita lakukan ternyata berzikir, berdoa dan beristighfar. Mengapa beristighfar? Al-Imam Eh, Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam penjelasannya dalam Fathul Bari beliau menyatakan di antaranya wa fihi an ilal istighfar. Ada anjuran di dalam hadis ini supaya beristighfar ketika terjadi gerhana dan ketika di luar gerhana. Jadi beliau menjelaskan pada saat terjadi gerhana salah satu amalan yang dianjurkan apa beristighfar. Tapi istighfar bukan hanya dianjurkan pada saat terjadi gerhana, di luar gerhana pun kita dianjurkan supaya banyak beristighfar. Mengapa? Li'annahu mimma yarfa'ul bala. Karena istighfar itu salah satu amalan yang bisa menolak bala. Jadi salah satu upaya menolak krisis yang sudah terjadi atau menolak yang akan misalnya akan diberikan siksaan atau azab atau bencana, maka diantaranya dengan istighfar. Nah, ada uh, bab di dalam kitab Riyadhus solihin babul istighfar. Ada bab tentang istighfar. Nah, diantara antara <clears throat> faedah kita beristighfar Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 33 وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون Allah tidak akan mengadab mereka apabila atau sedangkan atau ketika engkau masih berada di tengah-tengah mereka. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah tidak akan mengadab mereka ketika mereka mau beristighfar. Uh, kalau apa namanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masih ada jelas. Nah, ketika beliau tidak ada, masih ada satu, yaitu apa? Beristighfar. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan, "Kana fihim amanan." Di tengah-tengah mereka ini bangsa Quraisy atau para sahabat ya ada dua sumber sebab keamanan yaitu apa an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal istighfar yang pertama keberadaan nabi karena sebab keberadaan nabi Allah tidak mengazab umat atau tidak mengazab ya hambanya yang kedua dengan sebab adanya istighfar Allah tidak mengazab suatu umat Makanya fadhhaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sudah wafat maka wabakiyal istighfar Sampai hari ini dan sampai kapanpun Masih ada salah satu sebab Untuk menjaga keamanan Sebuah kaum, sebuah negeri Apa itu? Istighfar Maka jamaah yang saya muliakan Sekedar mengingatkan bahwa semakin hari semakin eh, apa namanya kita mendapati berbagai tantangan dakwah ahlus sunnah semakin hari semakin mendapatkan tantangan itu dakwah kita. Belum lagi tantangan hidup semakin berat. Ada krisis, ada mungkin bencana, ada musibah, ada ini, ada itu. Belum lagi berbagai ismo pemahaman ya yang merongrong pemahaman Islam yang benar. Belum lagi musuh-musuh Islam semakin hari semakin luar biasa menekan Islam dan kaum muslimin. Begitu pula berbagai mungkin krisis politik atau ekonomi atau sosial atau akhlak dan semuanya. Ya, maka untuk menjaga keamanan negeri kita, keamanan diri kita, keamanan keluarga kita, masyarakat kita, negeri kita, mari kita canangkan Indonesia beristighfar. Ya, kita canangkan kita galakkan Indonesia beristighfar mulai dari sendiri dirinya, keluarganya, masyarakatnya di mana-mana ayo kita beristighfar kepada Allah agar apa? Agar Allah tidak menimpakan azabnya, agar Allah tidak menimpakan musibahnya kepada kita. Mengapa? Karena sebab-sebab musibah itu banyak. Betapa kemaksiatan luar biasa. Kemaksiatan luar biasa. Apa itu kesyirikan, itu maksiat, ya dosa-dosa yang lain atau kebid'ahan luar biasa. Belum lagi ya eh, penentangan-penentangan kepada dakwah sunnah. Bahkan orang rela menjual dirinya dengan harga yang murah atau menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah untuk apa? Menentang eh, sunnah-sunnah eh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk menghindari berbagai musibah, bencana dengan segala bentuknya, saya mengajak diri saya dan sahabat-sahabat Muslim dan Muslimah semuanya, mari kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Wallahi Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yam min 70 marrah. Demi Allah, aku beristighfar, bertaubat kepada Allah dalam satu hari lebih daripada 70 kali. Mari eh, sahabat muslimah dan muslim yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah, mari kita coba di samping kita belajar, di samping kita melakukan aktivitas dan amalan pekerjaan yang lain, saya mengajak mari kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak memohon ampun kepada Allah di samping memang itu dosa kita banyak, syukur kita kurang, ibadah kita kurang, ya, untuk diri kita sendiri dan untuk yang lainnya untuk memberikan keamanan, untuk menolak balak agar Allah memberikan keamanan dan tidak jadi atau me mengangkat musibah yang sudah ada. Demikian sekedar pengantar eh, kita perlu banyak-banyak beristighfar kepada Allah dan berdoa demi kebaikan, keamanan diri kita, keluarga kita, mungkin putra putri kita, saudara saudara kita, orang tua kita, pemimpin kita, kaum muslimin dimanapun berada, khususnya ahlu sunnati wal jamaah dimanapun berada kita doakan. Demikian. Baik, <clears throat> kita lanjutkan halaman 20 di buku kita Nasihatil Nisa. <clears throat> bab uh, masih bab kita bab agak panjang di depan. Al-hasu 'ala al-ikhlasi wal muhafadah 'ala al-waqt. Anjuran supaya menjaga niat agar ikhlas dan menjaga waktu agar efektif dalam kebaikan. Halaman ke-20, paragraf kedua dari bawah. Atau kita coba merojah sedikit, wan nafsu la budalaha min ahadi amrain. Jiwa kita, diri kita ini Pasti ada mau nggak mau ada dua hal ini mesti berkaitan dengannya. Yang pertama, imma an maaf, imma an fi taatillah. Diri kita, jiwa kita yang pertama anda sibukkan untuk melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antushghala fi taatillah. Anda sibukkan diri Anda, jiwa Anda untuk beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, kalau tidak digunakan untuk beribadah, wa imma ya, antashwala ya sahibaha. Kalau tidak digunakan untuk beribadah, maka jiwa kita atau diri kita justru akan menyibukkan diri kita li'annaha idza lam tushghal shaghalat. kalau ibaratnya kalau dia itu tidak kita buat sibuk beribadah maka justru dia membuat kita menjadi sibuk yang lain kan begitu maksudnya wa in wajadat man yuqawwimuha istaqamat jiwa itu kalau mendapatkan orang yang bisa meluruskan maka dia pun akan lurus tapi kalau dibiarkan tidak digunakan maka dia bisa ya melakukan apa saja. Ini maksudnya demikian. Tidak ada dua kemungkinan. Kita punya jiwa, kita bunyi diri kita. Ima kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, kita buat sibuk. Kalau tidak, kita yang dibuat sibuk. Ya, demikian. Wasyairu yaqul seorang penyair menyatakan inna syababa wal faragha wal jiddah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Perhatikan ini. Masa muda waktu luang, dan kesungguhan semangat itu bisa jadi justru menjadi sumber kerusakan bagi seorang. Seseorang itu justru kadang-kadang bisa menjadi rusak gara-gara apa? Gara-gara dia masih mempunyai masa muda, waktu luang dan semangat. Sangat-sangat berbahaya dan bisa merusak diri seseorang. Apabila apa? Apabila tidak digunakan untuk kebaikan. Dan coba kita lihat betapa banyak orang-orang yang rusak itu ketika masih <laughs> muda. Masih muda rusak. Karena apa? Punya kekuatan, punya waktu luang dan punya semangat. Ya, makanya kalau alhamdulillah kita mumpung masih muda, ya, kita ya termasuk saya. Ya, Mas Doni masih muda enggak? Masih muda. Rata-rata mungkin masih muda yang datang, ya. Saya meskipun tidak bisa disebut pemuda lagi secara usia, tapi semangatnya harus semangat muda, ya. Artinya apa? boleh Alhamdulillah kita bisa berada di sini. Coba lihat di luar sana mungkin mereka menggunakan kekuatan mudanya, menggunakan waktu luangnya, menggunakan semangatnya untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini maksudnya. Jiwa itu kalau tidak Anda kendalikan, dia akan mengendalikan Anda, melakukan apa saja semaunya. Tapi kalau kita bisa mengendalikannya, dia akan lurus, dia akan menjadi baik. Maka modal potensi yang luar biasa itu masa muda, waktu luang dan semangat ini modal. Tapi kalau kita salah memanage, salah membelanjakan, salah menggunakan, bisa menjadi justru sumber kerusakan. Jadi seperti itu. Ibaratnya kita punya modal banyak, mungkin duitnya banyak, ini asetnya banyak. Kalau tidak pandai-pandai malah jadi bangkrut, habis semuanya. Ya, seperti itu. Wal Imam Syafi'i rahimahullahu taala yaqul Al Imam Asy-Syafi'i semoga Allah merahmatinya berkata Jalastu Sufiyyah aku pernah ya uh, bermajlis dengan orang-orang sufi falam astafid minhum syai'an ternyata sama sekali saya tidak mendapatkan apa-apa ketika saya ya bermajelis dengan mereka. Artinya mungkin ikut nimbrung, ikut ya coba mendengarkan mereka. Apa sih? Ternyata beliau mengatakan falam astafid minhum syai'a. Tidak mendapatkan apa-apa dari orang-orang sufi illa kecuali ya artinya masih dapat ada yang bagus. Apa itu? Ucapan mereka Al waqtu kasayfi Waktu itu ibarat pedang In lam taqta'hu qata'ak. Kalau kamu tidak bisa menebas, tidak bisa memutus itu waktu, maka waktu yang akan memotong lehermu, yang akan memenggal Anda. Wan nafsu lam Dan jiwa itu, diri itu apabila tidak disibukkan untuk melakukan berbagai kebaikan, maka dia akan membuat Anda sibuk melakukan kebatilan. Jadi ibaratnya kita dikasih senjata, pistol, atau pedang, atau uang, modal. Kalau tidak pandai kita meminis menggunakannya, uh, malah habis. Bukan sekedar habis, tapi bisa merusak diri kita, membahayakan diri kita. Ya. Mungkin Mas Doni, Mas Doni, ah, <laughs> dikasih pistol, ya mungkin karena nggak pandai mau pistol orang lain malah ternyata balik, ya karena nggak pandai. Begitu pula jiwa kita ini. Kalau kita tidak pandai-pandai membuat dia sibuk beribadah kepada Allah, dia akan membuat kita sibuk melakukan kebatilan. Itu kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. <clears throat> wal haqqu fihi miraratun 'ala nafsi wasiqal. Nah, ini juga. Yang namanya kebenaran itu pada asalnya terasa pahit dan berat terhadap bagi jiwa. Jiwa kita ini betul-betul berat menerima kebenaran, merasakan begitu pahit menerima kebenaran. Demikian kalau kita nuruti hawa nafsu, kalau kita nuruti keinginan diri kita. Berat, suruh sholat berat, suruh ngaji berat dan seterusnya. Lahsan ba'da syahawatiha. Ya, dia merasa lelah atau haus apabila ya dia atau setelah dia menginginkan eh, syahwatnya. wa matamiha ya jiwa kita akan lelah setelah dia melampiaskan syahwatnya atau setelah dia mendapatkan apa yang ia inginkan. Wa fi sahihain min hadis Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi anhu eh, afan an an Nabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> dalam kitab sahihain Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam Disebutkan begitulah asalnya. Jiwa kita, diri kita merasa berat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kata beliau, "Khujibatil jannatu bil makarih." Surga itu diliputi dengan sesuatu atau hal-hal yang tidak menyenangkan. Artinya tidak menyenangkan jiwa kita wa khujibatin naru bisyahawat sedangkan neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang menyenangkan ya enggak sore-sore begini enaknya ya nongkrong minum kopi makan mie apalagi mahasiswa atau mahasiswa kan enak banget tuh teh panas atau seterusnya sambil ngobrol wianan kan gerumpi begitu masya Allah enak ya tahu-tahu sudah maghrib ya telat lagi Ngerumpi lagi, ngobrol, tahu-tahu sudah isak, telat lagi begitu. Atau enggak jalan-jalan kulineran macam-macam. Enak. Ya, memenuhi hawa nafsu menyenangkan. Ya. Tapi kalau kemudian duduk, datang ke pengajian, aduh ribet nih. Ya, harus pakai baju tebel, baju begini, macam-macam di sana cuma dengerin orang ngobrol, nggak kelihatan lagi makhluk gaib, ya. Macam-macam lah, udah tahu lagi, di buku juga sudah ada, diulang-ulang lagi. ah males tidak menyenangkan. Nggak ada minumnya lagi, nggak ada snacknya. Waduh, ya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Ya, ketemu itu itu aja, ya, misalnya seperti ini berat. Tapi begitulah jiwa. Kalau kita tidak mengalahkan, kita yang dikalahkan. Maka berusaha. Termasuk pula misalnya ribet jadi perempuan muslimah. Ya, coba itu yang ya semaunya praktis ya praktis sudah pakai kita pakai apa namanya baju muslimah sudah begitu dituduh ISIS lagi padahal sumuknya luar biasa gerahnya luar biasa dituduh ISIS sementara di luar sana yang nggak pakai rok nggak pakai celana nggak pakai baju malah bukan ISIS padahal itu ISIS sekali ya. itulah kadang-kadang tidak menyenangkan itulah kalau kita pengen surga ya memang begitu kata Rasulullah hujibatil jannatu bil makarih Surga itu dikelilingi, diliputi oleh hal-hal yang memang sepintas tidak menyenangkan hati, eh, maaf tidak menyenangkan jiwa. Hawa nafsu kita nggak suka. Pagi-pagi subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya, pengennya melungker masih, apalagi dingin. Ya. Tetapi kalau neraka mudah, mudah sekali masuk neraka itu. Wujibatin naru bisyahwat, semuanya serba menyenangkan. Menyenangkan dalam arti tanda petik, menyenangkan hawa nafsu. <clears throat> Wa indaha kasalun. Dan jiwa itu tabiatnya pemalas. Iya. Kalau dituruti, pengennya males, pengennya santai-santai, pengennya apa, tapi serba cukup. Iya. Itu sudah rumus, pengennya jadi pemalas. Itu tabiat jiwa, tabiat hawa nafsu. Lakin namun begitu, ingat perhatikan ini, bita'widiha al khaira takhda'u wa tanqad. Tetapi meskipun memang punya bawaan suka males, ya. Lakin bita'widiha al khaira apabila tetapi apabila kita biasakan melakukan berbagai kebaikan, melakukan ketaatan, melakukan uh, amal saleh maka dia akan takhda'u jiwa hawa nafsu kita akan tunduk akan terbiasa melakukan kebaikan watan tanqad begitu pula akan patuh <clears throat> jadi intinya bagaimana kita berjihad melawan hawa nafsu makanya dikatakan berjihad melawan nafsu itu paling berat ya kalau kita selesai bisa menundukkan hawa nafsu kita insya Allah yang lain-lain mudah karena bergantung sama hawa nafsu kita Ya, orang tidak mau ini karena dia belum bisa menundukkan hawa nafsunya. Kalau sudah bisa menundukkan, gampang. Ya. Wan nafsu raghibatun idza raghabtaha. Jiwa itu, nafsu itu akan menjadi senang apabila Anda buat dia menjadi senang. Ada motivasi, dia jadi senang. Mungkin pertamanya, ayo ngaji, aduh ngaji setiap hari ngaji, paling gitu-gitu aja. Ya ustadznya nggak gaul mungkin atau ya sudah apal saya paling-paling disampaikan itu-itu saja ya atau di sana nggak ada ini nggak ada yang menarik dan seterusnya tapi dia akan menjadi senang menjadi suka idar raghab bila selalu dimotivasi selalu di eh, apa di support ya wa idza turaddu ila qalilin taqna tapi kalau ya anda kembalikan kepada sesuatu yang sedikit dia pun akan terima saja. Artinya apa? Kalau tidak dibiasakan melakukan kebaikan, apa ya dia akan kembali lagi. Bergantung pada masing-masing pemiliknya. Wa yaqulu al-Hafidh Ibn Rajab fi risalatihi fi syarh hadis Ibn Abbas Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab dalam risalah beliau menyatakan ketika beliau menjelaskan hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihfazillah yahfazka ketika beliau dikasih petuah wasiat dan nasihat dari Rasulullah ihfazillah ya ya gulam ihfazillah nak jagalah Allah yahfazka niscaya Allah menjagamu kama fil jami' al muntakhab min rasail ibn Rajab sebagaimana terdalam dalam Al-Jami' Al-Muntakhab jadi kumpulan risalah, kumpulan-kumpulan pilihan risalah tulisan Ibnu Rajab eh, halaman 195. I'lam kata beliau. Ketahuilah anna nafsaka bimanzilati dabbatika minka. Jiwamu, dirimu ibarat apa? tunggangan, ibarat kendaraan milikmu. Ya. Jadi Anda mempunyai kendaraan, Anda mempunyai tunggangan, ya. Sebagaimana Anda mempunyai jiwa, mempunyai jiwa Anda. Fa in alimat minka jidda jaddat. Ini tunggangan misalnya unta atau kuda. Unta atau kuda itu ya kalau melihat Anda semangat dalam memacunya, ya, dipacu kudanya atau dipacu untanya, dia pun jadi semangat. Kan gitu. Ada yang pernah naik kuda? Mas Doni pernah naik kuda? Nah, saya pernah kuda-kudaan. Ya. <clears throat> Bukan kuda. Ya. Jadi Nafsu itu, jiwa itu ibarat apa? Ibarat tungganganmu. Unta atau kuda misalnya, atau keledai. Kalau Anda, kalau dia maksudnya tunggangan itu mengetahui Anda sungguh-sungguh dalam memacu orang balapan kuda, tapi diam saja. Ayo maju, ayo melayu ya. Malas jadi Langsung keras mungkin disabet dia apa? Dipecut dan seterusnya. Tapi wa in arafat minkal kasala kami fika wa talabat minka khududaha wa syahawatiha. Sebaliknya, kalau Anda lembek, kalau Anda malas memacu, anda malas untuk memotivasi, mensupport itu kendaraan untuk lari kencang, maka sebaliknya dia justru akan menuntut Anda. Mengendalikan Anda, minta apa? menggo, minta makan, menggo, minta rumput. Ini ya, begitu coba perhatikan. Ya, karena apa? Tidak dipacu untuk lari kencang. Akhirnya apa? Lihat rumput di sebelah kanan, belok dulu. Ya, mengikuti hawa nafsunya. Begitulah. Subhanallah, ini perumpamaan yang luar biasa. Maka bergantung kita masing-masing. Kita punya jiwa anda mau malas, biarkan saja malas bisa. Tapi Anda mau rajin, bisa. Jangan beralasan, saya pemalas, nggak bisa. Tergantung Anda. Ya, bergantung Anda. <clears throat> Wakad zakar al Hafidh fi Fathul Bari Al-Hafidh eh, Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitab Fathul Bari anna lin-nafsi sifatain Jiwa itu memiliki dua sifat diri kita atau jiwa kita memiliki dua sifat. Yang pertama, inhimakun fis syahawat wamtina'un anit ta'at. Watak bawaan sifat bawaan jiwa kita itu seperti ini. Yang pertama apa? Inhimakun fis syahawat. Seneng, asyik, serius, sungguh-sungguh kalau menuruti hawa nafsu. Ya, kalau ingin memenuhi keinginannya, wah semangatnya luar biasa. Sebaliknya, on anitoat, tapi males melakukan ibadah. Iya apa iya? Iya. Jujur saja. Yuk kulineran, wah yo langsung. Ya, langsung itu padahal kulineran bayar. Ya, keluar bensin ini. Ayo ngaji. Aduh, alasannya anu ya, saya agak pusing. Ya gitu. Itu udah rumus, diajak ngaji males. Tapi kalau diajak makan, jalan-jalan sore atau kulineran, masya Allah, ya luar biasa. Padahal kadang-kadang di pengajian itu sudah datang, dapat teman, dapat ilmu, ya kadang-kadang ada snack, ada minum, pulang masih dikasih hadiah. Oh, yora ora teko. Malesnya luar biasa. Tapi kalau kemudian kulineran sudah mahal, kadang-kadang duit habis, duit sebulan untuk jalan-jalan ke mall dan seterusnya shopping-shoppingan habis nggak sadar lupa diri Itulah kenyataan. Subhanallah kata beliau, jiwa kita ya anna lin nafsi sifatain inhimakun fi syahawat wa imtina'un fit ta'at. Dan itu nyata, real, wakil bisa kita lihat. Lantas apakah kita beralasan dengan itu ya? Tidak, tentu kita diperintah supaya berjihad melawan hawa nafsu. Memerangi, mengendalikan, mengontrol, memanage jiwa kita. Jangan kalah Bagaimana Anda mau menjadi orang hebat? Bagaimana Anda mau berperang melawan musuh? Bagaimana Anda mau berdakwah di jalan Allah kalau Anda tidak bisa mengendalikan, tidak bisa mengalahkan jiwa dan hawa nafsu Anda? Walladhi yadbutu nafsahu 'inda haddiha fala tatajawazul halala ila al-haramat wa la tatruku ta'ati hadha yu'addu minal jihad Barang siapa yang bisa memaksa mengalahkan hawa nafsunya, jiwanya. Inda haddiha ya, dia dudukkan, dia tundukkan hawa nafsunya, jiwanya itu pada batasan yang telah ditentukan. Sehingga apa? Fala tatazawajul halal ila hamat. Tidak melampaui batas yang halam, halal kepada yang haram. Ini halal, ini haram. Tundukkan Kendalikan, paksa jiwa Anda sampai batas. Jangan sampai ini yang halal lalu lewat haram, jangan. Maksudnya begitu. Paksa dia tetap dalam batasan yang halal. Jangan sampai melewati batasan kemudian nerjang, terjerumus atau masuk ke dalam area yang haram. Jangan. Wala tatruku ta'at dan jangan dia kamu biarkan meninggalkan ketaatan. Artinya, Orang yang bisa memaksa, mengendalikan, mengemudikan, ya, menundukkan jiwanya, menjauhi perkara yang haram, melaksanakan ibadah, tidak meninggalkan kewajiban, hadza yu'addu minal jihad, maka seperti ini upaya menundukkan jiwa agar dia bisa melaksanakan kewajiban, menjauhi larangan, agar dia tetap berjalan berada di koridor batasan yang halal, tidak terjerumus ke dalam yang haram, yu'addu minal jihad dianggap sebagai bentuk jihad fi sabilillah. Kama fi hadis Fadalah ibni Ubaid radhiyallahu anhu sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Fadalah ibnu Ubaid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam al mujahidu man jahada nafsahu fi sabilillah azza wa jal Siapakah mujahid itu? Siapa Mas Mujahid? Mujahid itu adik saya, suami saya bukan. Mujahid adalah orang yang berjihad. Siapakah orang yang berjihad itu? Orang yang berjihad adalah man orang jahada nafsahu yang berjihad melawan hawa nafsunya, melawan jiwanya, melawan dirinya fi sabilillahi azza wa jalla agar tetap berjalan di atas sabilillah jalan Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Qala Ibnu Battal kama fi Fathul Bari Ibnu Battal menyatakan atau berkata sebagaimana tersebut dalam kitab Fathul Bari jihadul mar'i nafsahu huwal jihadul akmal Perhatikan kata beliau, jihadul mar'i nafsahu al huwal jihadul akmal. Jihad seseorang melawan hawa nafsunya, melawan jiwa dan dirinya, itulah jihad yang paling sempurna. Jihadul mar'i nafsahu huwal jihadul akmal. Jadi jihad yang paling sempurna ternyata adalah jihad seseorang ketika melawan hawa nafsu melawan diri melawan jiwanya Qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa dan adapun orang yang takut akan kedudukan Rabbnya dan menahan jiwanya dari perbuatan hawa nafsu yang melanggar syariat Fa'innal jannata hiyal ma'wa Maka surgalah nanti akan menjadi tempat tinggalnya Orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan melarang menahan dirinya Dari perbuatan yang mengikuti hawa nafsu Fa'innal jannata hiyal ma'wa Maka sungguh surgalah yang nanti akan menjadi tempat tinggalnya sebagaimana di dalam surat Al-Mursalat 40 41 wal a'da'u salasatun Musuh kita itu ternyata ada tiga Kama dzakara dzalika ba'dul a'imma sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama sebagian imam ulama menyebutkan bahawa musuh setiap manusia ada tiga Yang pertama al-adu musuh eh musuh yang kedua as-syaitan syaitan yang ketiga an-nafsu Jadi musuh kita ada tiga Musuh ya musuh ya Orang kafir ya Lalu yang kedua syaitan Yang baik eh, jenis manusia maupun jin Kemudian yang ketiga Nafsu Nafsu kita sendiri ya. Bagaimana kita hendak melawan syaitan Baik jenis manusia maupun jin Bagaimana kita hendak melawan orang-orang kafir Yang memerangi umat Islam Kalau kita belum bisa menundukkan hawa nafsu kita Fan nafsu aduwatun Jiwa itu ternyata musuh. Li'annaha tad'u ila ladzatiha wa syahawatiha. Mengapa? Karena jiwa hawa nafsu kita ini selalu mengajak kepada hal-hal yang bisa menyenangkan, memuaskan syahwatnya untuk menyenangkan dirinya, ladzatiha wa syahawatiha dan syahwatnya. Ya enggak? Waktu salat subuh pengennya tidur. Waktu ngaji pengennya jalan-jalan sore, waktu puasa pengennya makan. Ya begitu saja, pokoknya ingin semua dituruti kesenangannya. Ya tad'u ila ladzati wa syahawatiha. Keinginannya, hasratnya, hawa nafsunya pengin dipenuhi. Itulah nafsu. Maka itu perlu dilawan. Wa hiya fi dakhili jawfi sahibiha. Sedangkan jiwa itu berada di dalam benak setiap pemiliknya. Kita mempunyai nafsu kita di mana? Di benak kita. Fakama anna indahu a'da'an fil kharij. Sebagaimana setiap orang juga mempunyai musuh-musuh di luar jiwanya, di luar dirinya. Ya, fil kharij indahu a'da'un fil dakhil. Artinya apa? Setiap orang ternyata memiliki musuh dari dalam yaitu hawa nafsunya dan musuh dari luar baik syaitan, jenis manusia maupun jin maupun orang-orang kafir. Jadi ternyata kita ini ya harus melawan dua pihak, musuh dari dalam dan musuh dari luar. Luar biasa, berat-berat memang. Ya, kalau tidak kita bergantung ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna tazkiyatan nufusi ini tazkiyah tidak pakai tasydid ya cara membacanya. Wa inna tazkiyatan nufus. Tidak pakai tasydid. Wa inna tazkiyatan nufusi ladzatun eh, afan ladzatu ahammiyatin balighatin zalnya juga tidak pakai tasydid, tidak pakai la itu e, taukid. Wa inna tazkiyatan nufusi lazatu ahammiyatin balighah. Sesungguhnya menyucikan jiwa sungguh sangat-sangat amat penting. Atau memiliki e, peranan yang amat sangat penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman Qad aflaha man zakkaha. Sungguh-sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sebaliknya sungguh-sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Jadi kita punya jiwa bergantung kita. Kalau ingin untung, sucikan jiwa Anda dari berbagai kemaksiatan dan e, kelezatan hawa nafsu. Kalau ingin rugi, ya sudah, silahkan anda kotori dengan berbagai hawa nafsu. Asy-Syams ayat 9 dan 10. Wa bitazkiyatin nufusi yuqma'u syaitan. Kalau kita mau melakukan tazkiyatun nufus, menyucikan jiwanya, maka syaitan pun akan bisa ditundukkan. Ini musuh dari luar syaitan. Kalau kita bisa menundukkan musuh dari dalam, maka niscaya syaitan yang dari luar, baik kalangan jin maupun manusia, kemau syaitan akan bisa ditundukkan. Wa tunalul jananu biiznillahi rabbil alamin subhanah. Dan surga akan bisa diraih dengan izin Allah Rabb semesta alam, Allah yang Maha Suci. وليس هناك خسارة أعظم من أن يخسر الإنسان نفسه الكريمة عليه Tidak ada kerugian yang lebih besar daripada orang yang rugi atau membuat rugi jiwanya yang mulia. Dia diberi jiwa yang mulia, tapi dia membuat jiwanya menjadi rugi, maka ini kerugian yang paling besar. Makanya agar kita tidak merugi, hendaknya kita menyucikan jiwa kita dengan menyucikan jiwa maka syaitan akan kalah lalu kita akan bisa ya mendapatkan meraih menggapai surga Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kerugian yang paling besar ketika seseorang membuat jiwanya itu menjadi rugi padahal jiwanya itu asalnya sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين Katakan, sesungguhnya orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang membuat jiwanya menjadi rugi dan juga keluarganya pada hari kiamat kelak. Ketahuilah atau ingatlah, zalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah atau ingatlah, bahwa itulah kerugian yang sangat nyata. Ketika seseorang membuat dirinya, keluarganya itu rugi, ya. Orang sudah dirinya dibuat rugi, keluarganya pun dibuat rugi. Ya, sudah berjam lima sampai jam berapa? Jam lima ya? Kita. Pengajiannya sampai jam 5. Wih, iya, jangan sampai setengah enam <laughs> Masa setengah enam kasihan nanti. Ya. Kasihan bukan yang di atas, kasihan saya. <laughs> Baik, ini masih berarti sampai jam 5. Kita lanjut. <clears throat> Falihada oleh karena itu alaina an nuhasiba anfusana qabla an tuhasaba. Oleh karena inilah kita wajib menghitung, mengevaluasi muhasabah terhadap diri kita masing-masing sebelum kelak diri kita akan dihitung, diaudit, ya, dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahada ablagu fit ta'siri 'alaiha. Muhasabah itu salah satu amalan yang sangat-sangat memberikan pengaruh besar terhadap jiwa kita. Malam hari sebelum tidur merenung. Tapi jangan merenung ya Allah Sampai hari ini jodoh juga belum datang Jangan itu Ya mungkin dosanya Mungkin tadi amalannya Waktunya Alhamdulillah hari ini saya tidak berbuat dosa misalnya Tapi juga renung lagi Tapi kok saya belum mendapatkan sesuatu yang baik Jadi di samping kita mengurangi Meminimalisasi dosa Kita berusaha untuk menambah amalan kalau sudah bisa, oh syukur saya bagaimana, oh ini saya bagaimana, tambahan hafalan, tambahan bacaan, tambahan ini dan seterusnya. Jadi bermuhasabah. Karena ini sangat berpengaruh <clears throat> atau sesuatu yang paling berpengaruh terhadap jiwa kita untuk melatih. Hatta qala syair sampai-sampai ada seorang penyair yang menyatakan, "Ma la nafsi misluha imun. Tidak ada eh, apa namanya yang mencela jiwaku ya wala sadda faqri mithlu ma malakat yadi jadi e, tidak ada yang bisa mencela diriku kecuali diriku sendiri yang melebihi diriku sendiri jadi kalau ada orang mencela diri kita ya itu biasa tapi tidak ada yang melebihi yang bisa mencela diri saya kecuali apa diri saya juga oleh karena itu apa mari kita mencela diri kita masing-masing Maksudnya begitu. Ya. Wala sadda faqri mislu ma malakat yadi dan tidak ada yang bisa melebihi eh, yang tidak bisa menutup kefakiranku kecuali apa yang aku miliki. Apa artinya? Jangan sampai kita ini berusaha menutupi kefakiran kita dengan yang dimiliki oleh orang lain. Gaji kita 50 juta alhamdulillah, nggak usah korupsi lah, 50 juta cukup. Misalnya begitu. Gajinya yang satu juta alhamdulillah, jangan cari milik orang lain. Seperti itu intinya demikian. Jadi kalau kritikus yang paling hebat siapa? Diri kita sendiri. Ya. Jadi kritikus terhadap diri kita, ya kritik kita sendiri tadi mencela. Mari kita celah diri kita sendiri. Itu yang paling utama. Begitu pula, mari kita merasa cukup apa hasil usaha kita sendiri yang kita miliki. Jangan milik orang lain. Ya, diembat jangan ya. Meskipun Anda merasa oh hebat semua ternyata milik orang lain. Merasa hebat, merasa cukup tapi ternyata milik orang lain tidak. Meskipun apa adanya milik kita sendiri. Itu namanya tidak ada yang bisa menutup kefakiran sebagaimana apa yang dimiliki oleh eh, tangan kita sendiri. Wan nafsu hiya tuhibbur riyadata war rafahiyah Jiwa juga memiliki sifat ya, seneng hal-hal yang mewah, seneng hal-hal yang eh, mengembirakan, suka pada hal-hal yang menyenangkan begitu. Itu watak manusia. Namanya orang itu seneng nggak kalau dapat kesenangan? Seneng, senengnya ya seneng seneng begitu. Itu watak manusia. Senengnya apa? Seneng seneng. Nek perlu kuliah di Jogja itu sekedar datang, daftar, setiap semester daftar ulang, tapi apa senang-senang orang tahu sinau, kulirianan terus, genjrengan, ya, jalan-jalan tapi bijine A semua. Ya, kuliah kumlot, lulus kumlot. Pengennya begitu. nggak usah belajar e, muda kaya raya, hidup foya-foya, mati masuk surga. Pengennya begitu. nggak usah ngaji-ngaji lah yang penting saya surga. nggak usah kerja-kerja yang penting kaya raya, ya. nggak usah begini begitu. Iya. pengennya begitu semua. Nafsu itu demikian pada asalnya. Tetapi walaha pengennya ya kita senang terus setiap hari. Pokoknya melampiaskan ya apa menuruti keinginan nafsu. Itu pengennya demikian. Kalau dituruti nggak ada selesainya. Tetapi walaha hakun fi hududi syar'i. Tetapi meskipun jiwa kita ini pengen dituruti, disenangkan, tetapi ada batasannya menurut syariat agama Islam. Kama fi sahihain sebagaimana tersebut dalam Sahih Bukhari dan Muslim wa ghairihima an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dan juga di dalam kitab-kitab hadis yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wali nafsika alaika haqqa dan jiwamu itu juga mempunyai hak atas dirimu Meskipun kita kalahkan, kita kendalikan, kita tundukkan, kita paksa bukan berarti kemudian tidak kita beri haknya. Diberi haknya. Ada saat-saat butuh refreshing, butuh senang-senang. Ya boleh-boleh saja. Sesekali kulineran, sesekali ya istirahat, mungkin senang-senang ngopi dan tidak apa-apa. Ya, untuk apa? Karena punya hak. <clears throat> Namun sekali lagi tadi ada batasan-batasannya. Jangan dibiarkan lepas tanpa kendali ya demikian wasihhatu la tadumu fala budda an yaqubuha sukmun kaitannya dengan bagaimana kita memanage hawa nafsu mengendalikannya mumpung masih muda dan seterusnya tadi jangan sampai masa muda jangan sampai waktu luang jangan sampai semangat dan kekuatan itu justru menjadi bahaya ya bagi pemiliknya jangan bagaimana kesehatan itu tidak akan selamanya terus-menerus. Ya, meskipun Anda sudah empat sehat lima sempurna, punya dokter pribadi, semuanya dijaga, ya diatur, pasti suatu saat akan sakit. Gak ada orang sehat selamanya, dari lahir sampai mati, gak pernah sakit sedikit pun, enggak, mesti naik turun tingkat kesehatannya. Entah sakitnya mungkin kecil, sedang atau besar, ya begitulah manusia. Enggak mungkin sehat terus. Walau lam yakun illa kabura sinni fa inna kabira sinni yu'aqu 'anil amali bisababi syuhati eh, maaf bisababi syaykhukati allati qad halat bi seandainya ya seandainya orang tadi memang sehat terus meskipun mungkin tidak ada artinya sakitnya nggak begitu berat ya. maka suatu saat pasti dia akan menjadi tua iya kan Oh saya alhamdulillah sehat terus iya Sakitnya ya biasa paling masuk angin Sakit hati sedikit-sedikit kan begitu paling ya. Tapi tetap suatu saat akan tua Nah tua itu inna kabiros sini yu'aku anil amal Karena kalau sudah tua Tua renta itu Maka dia tidak akan bisa Terhalang ya Tidak bisa mengamalkan Berbagai eh, ibadah Mungkin dia sehat tapi sehatnya orang tua. Ya, mau apa? Ya, mau berdiri lama sudah nggak kuat. Mau ini mau itu sudah nggak kuat. Ya. Meskipun dia sehat sebenarnya tapi sehatnya orang tua, maka itu dianggap satu kelemahan. Seandainya ya, dia tidak sakit tapi cukuplah masa tua itu dianggap sebuah kelemahan. Sehingga apa? Masa tua itu fa'inna kabiros sini ini yu'aku anil amal, menghalangi seseorang dari amal-amal ibadah yang banyak. Bisa-bisa babi syaikhati allati qad halat bih disebabkan karena masa tuanya yang telah menimpa dirinya. Ya sehatnya orang yang sudah umur 120 ya beda dengan sehatnya orang yang umur mungkin 70, 60, 40 atau 30 atau 17 misalnya berbeda. Ya. Jadi demikian. Oleh karena itu intinya gunakan waktu tadi al-muhafadzah 'alal waqt Mumpung masih muda, mumpung masih bujang, mumpung belum punya anak misalnya, mumpung belum karirnya eh, ini tinggi sehingga kesibukan ini dan itu, mumpung mumpung masih banyak kesempatan gunakan sebaik-baiknya untuk banyak-banyak belajar di antaranya demikian. Hmm. Yasurrul fata tulus salamati wal baqa. Seorang pemuda akan senang apabila dia selalu sehat dan umurnya panjang. Ya, artinya selalu ya, dia selalu masa mudanya terus dalam kondisi sehat, dalam kondisi selamat, pasti senang. Fakaifa taratul salamati yaf'al? Maka bagaimana Anda melihat Anda punya umur panjang, punya sehat itu bisa bermanfaat? Jangan sekedar eh, saya pengen sehat, pengen usia panjang, tidak. Tetapi bagaimana Anda menggunakan usia, menggunakan kesempatan, menggunakan kesehatan itu taf'al. Ya, betul-betul bisa bekerja yang menghasilkan kebaikan. Yaruddul fata ba'da i'tidalin wa sihhatin yanu'u idza rama al-qiyama wa yuhmal. Suatu saat nanti masa muda Anda pun akan dikembalikan setelah dahulunya ketika muda Anda i'tidal, kuat, tegak, wasihah, sehat, berdirinya tegak, sehat, tapi suatu saat akan dikembalikan ya yanuu anda akan terjatuh idza ramal qiyama wa yuhmal ketika anda ya sudah tua maka anda tidak bisa berdiri dengan tegak idza ramal qiyam kalau anda berdiri sudah bungkuk ya enggak orang tua itu sehat padahal bungkuk nah, maaf saya maaf saya eh, eh, dia meskipun sehat tapi kadang-kadang bungkuk enggak bisa tegak lagi ya wa yuhmal atau anda sudah dibopong karena sudah tidak tidak mampu lagi. Artinya apa? Ini peringatan. Mumpung masih muda, mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, mumpung masih semangat, gunakan sebaik-baiknya untuk mendulang segala kebaikan. Ihris ala mayan fauka. Rakuslah terhadap segala hal yang bermanfaat. Ya. Jangan nunggu besok sudah tua, nggak kuat berdiri, kalau berdiri bungkuk atau miring, kadang-kadang malah dengkek. Dengkek itu apa bahasa Indonesia-nya? Ada orang kan jadi tegak ke belakang gitu nggak bisa tegak lagi pokoknya atau kadang miring atau kadang bungkuk ya. atau kadang-kadang duduk pun sudah pakai itu apa e, salat sudah duduk nggak kuat berdiri lama sebelum datang masa-masa seperti itu gunakan sebaik-baiknya untuk untuk apa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala fasihatu muwaffaq fasihatu kesehatan tu'inul muwaffaqi maaf tu'inul muwaffaqa bisa membantu orang yang diberi taufik ala syu'uni dinihi wa dunyahu untuk melakukan berbagai urusan agama dan dunianya. Maka bersyukurlah kepada Allah kalau hari ini kita diberi sehat lahir dan batin. Mengapa? Karena kesehatan itu bisa membantu kita atau setiap orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan berbagai kebaikan urusan agama maupun dunianya. Waqad qala Siddiq Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Suatu saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Kama inda Ibnu Majah bi sanatin hasan sebagaimana tersebut dalam kitab Ibnu Majah dengan sanad yang hasan beliau menyatakan salullahal muafa. Mintalah kepada Allah sehat. Mintalah kepada Allah selamat. Ya, selamat badannya dari segala penyakit, penyakit hati maupun penyakit e, fisik, sehat lahir dan batin. Fa innahu lam yu'ta ahadun ba'dal yaqini khairun minal muafa." Sesungguhnya tidak ada pemberian yang diberikan kepada seseorang lebih baik daripada eh, setelah keyakinan, ini setelah keimanan daripada apa? kesehatan. Apa artinya? Nikmat pemberian yang dianugerahkan Allah kepada setiap orang yang terbaik apa? keimanan. Yang kedua, kesehatan. Makanya kalau kita diberi sehat, diberi iman, maka kita mendapatkan nikmat yang luar biasa. Ya, meskipun mungkin hartanya tidak banyak. Meskipun mungkin belum punya suami, belum punya istri, belum punya anak, belum punya jabatan, belum punya rumah, belum punya mobil, tidak masalah. Tapi yang penting kita diberi iman, diberi taufik, diberi hidayah, plus diberi sehat. Tidak punya duit, tapi diundang makan di mana-mana. Makannya enak-enak, nggak ada yang dipantang. Iya enggak? Subhanallah. Nggak punya mobil <laughs> kemana-mana, ya dijemput pakai mobil. Alhamdulillah mobilnya guna ganti, bisa nikmat. Ya, ada orang tidak mau, tidak berani naik mobil, iya ada. Mabuk kalau naik mobil. Alhamdulillah. Punya mobil 10 tapi nggak berani naik mobil sama aja. Ya. Ini alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena waktunya sudah jam 5. Eh, mohon maaf tidak bisa lama-lama nanti sampai setengah enam karena masih ada saya harus ke Medari ya. Eh, ke Medari Sleman nanti maghrib Maka eh, barangkali sampai di sini yang bisa kita baca. Eh, mungkin ada jeda waktu sebentar kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas Al-Qur'an, di atas sunnah dengan pemahaman para sahabat dan para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik bimbingan untuk bisa e, mencari ilmu, memahami dengan benar dan mengamalkannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keimanan, istiqomah dan kesehatan lahir batin kepada kita amin ya rabbal alamin. Mencela masa termasuk yang dilarang, betul. Bagaimana dengan ungkapan biar waktu yang menjawab? Wallahu a'lam bishawab. Memang waktu bisa menjawab, bisa ngomong. Hah? Saya nggak tahu. Ini mungkin ungkapan. Biar waktu yang menjawab itu tunggu waktunya, mungkin demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya belum uh, tahu jawabannya secara pasti apakah ungkapan seperti ini boleh atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita menjaga Allah sebagaimana tadi ihfadillah yahfazka. Menjaga Allah maksudnya menjaga batasan-batasan Allah. Apa artinya? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dengan segala bentuknya, baik yang wajib maupun yang sunnah, baik yang haram maupun yang makruh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Maksudnya ihfadillah, menjaga Allah bukan kita jadi satpamnya Allah, ya enggak. Enggak begitu. Artinya menjaga apa batasan-batasan Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sikap yang tepat dan lembut terhadap orang yang menjelek-jelekkan kita, terlebih memfitnah di dunia nyata maupun di medsos? Ya, diamin saja, cuekin saja. Apalagi kalau itu jelek jelekkannya di medsos, ya jangan dibaca, selesai. Ya. Wa qala wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sampaikan ucapan yang baik lalu tinggalkan. Assalamualaikum, selesai tinggalkan. Ya, jadi nggak usah di nggak usah di Uh, Tentu saja kita senantiasa berdoa kepada Allah ya agar Allah senantiasa memberi istiqomah kepada kita, agar Allah senantiasa menolong kita, memberi hidayah kepada mereka atau kalau tidak mau bertobat ya itu serahkan saja kepada Allah ya, serahkan kepada Allah ya nanti Allah yang akan memberesi mereka jangan khawatir kita punya Allah ya kita punya Allah jadi cuekin saja kita sibuk dengan ilmu sibuk dengan amal dengan zikir istighfar dan diantaranya tadi istighfar ini manfaatnya istighfar banyak banyak istighfar insya Allah ya e, mereka tidak akan mengenai kita bagaimana Bagaimana agar kita bisa sholat subuh istiqomah tepat waktu dan sering bangun sholat malam? Bagaimana caranya? Ya, agar kita istiqomah sholat subuh tepat waktu. Ya, sholatlah ya tepat waktu. <laughs> Gimana lagi? Ya, ya sholatlah tepat waktu dan sering bangun sholat malam. Ya seringlah bangun malam selesai. Itu caranya. Ya, dan tadi uh, walin nafsi kasal tadi disebutkan jiwa itu punya bawaan pemalas lakin bita'widihal khaira tetapi dengan membiasakan dia melakukan perbuatan baik takhda'u wa tanqad dia akan tunduk dan dia, dia akan menjadi terbiasa patuh apa caranya kalau berat paksa paksa anda berhak memaksa jiwa anda jangan tadi jiwa itu ya imma an tushghala bi taatillah atau fi taatillah wa imma an sahibaka. Kalau tidak Anda paksa, dia akan memaksa Anda. Masa dengan dirinya sendiri kalah? Bagaimana Anda bisa menaklukkan orang lain? Demikian wallahu alam. Berjihad ya tadi ya, berjihad dihitung yu'addu al jihad fi sabilillah. Dihitung berjihad di jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seorang suami meninggal dunia lalu mendapatkan dana pensiun dan pensiun tersebut berlanjut ke istri selama masih hidup, maka hak pensiun tersebut milik istri atau warisan. Karena punya anak, saudara, sudah dewasa dan berkeluarga. Wallahu a'lam bisawab. Coba perhatikan, biasanya seorang laki-laki pegawai kalau meninggal punya istri, maka dia dana itu untuk istrinya. Setahu saya, dana itu memang namanya eh, apa itu namanya? Eh, dana itu apa istilahnya? Memang untuk istri. Jadi ketika dia seorang pegawai sendirian berbeda dengan seorang pegawai yang punya istri kan gitu. Apa namanya? Dana Tunjangan, nah ini dia, dana, tun, dana tunjangan untuk istri dan anak. Setahu saya itu memang dana tunjangan istri. Oleh karena itulah, kalau memang pensiun itu memang hak diberikan pemerintah untuk istri, yaitu hak istri. Wallahu a'lam bishawab. Tapi tolong nanti ditanyakan kembali ya e, masalah ini apakah demikian. Tapi setahu saya karena itu hak istri, pemerintah memberikan kepada istri bukan kepada sebagai ahli waris ya bukan kepada warisan maka itu hak istri wallahu alam bisawab nanti harus dicek kembali kebenarannya dan ditanyakan kembali apalagi ada SK-nya wallahu alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuntunan iktikaf bila umroh pada bulan Ramadan Apakah sama di Indonesia dan di sana? Beda kalau Anda etikaf di Indonesia, berarti Anda etikaf di Indonesia. Kalau Anda etikaf di Masjidil Haram, berarti Anda etikaf di Masjidil Haram. Berbeda. Ya, bedanya itu saja, yang lain sama. Ya, yang lain sama. Apa makna tabayun? Tabayun itu mencari kejelasan. Mencari kejelasan atau tersebut mencari kepastian berita, mencari kepastian berita atau mencari kejelasan berita. Bagaimana pula cara atau teknisnya? Ya caranya bertanya. Contoh, Anda mendengar berita, oh, eh, apa namanya? Ada hadis mengatakan begini-begini. Maka Anda bertanya, eh maaf, hadisnya di mana? Lain nah, kan begitu. Oh, di kitab ini. Oh, sahih apa tidak? Oh kata syekh ini sahih. Di mana? Di buku ini. Ah, begitu tanya. Jangan kemudian Oh ada hadis mengatakan, oh iya saya amalkan. Nanti dulu. Nah ya, tabayunnya begitu. Jadi ditanya. Oh misalnya, oh apa misalnya, si fulan itu sekarang eh, apa namanya sedang berbuat maksiat. Oh iya tuh, oh ngawur tenan ini begini. Eh, jangan, ah jangan begitulah, ya. Atau begini begitu dicari, boleh dicari, ya lewat. uh, kalau memang betul-betul berita itu perlu kita ketahui, kita tersebut. Ya, jangan kemudian kita banyak mudah terfitnah. Seringkali begitu. Oh si A ngatain kamu begini loh. Oh iya toh. Oh dasar si itu memang demikian. Jangan demikian. Tersebut dahulu. Pastikan apakah betul penukilan berita ini. Tabayun mencari penjelasan. Betul nggak dia seperti itu? Caranya ya langsung bertanya. Tanya sama yang membawa berita. Betul kamu mendengar langsung? Betul kamu melihat langsung? Apakah tadi tidak begini tidak? Pokoknya betul sampai detil betul. Dan lalu ini orangnya ditanya, betul nggak dia? Eh, jujur nggak dia? Termasuk misalnya kita mendengar berita dari koran, dari televisi, berita-berita itu. Tabayun dahulu. Jangan kita dapat WA, dapat SMS, langsung disebar. Jangan, tabayun dahulu. Ini benar ndak? Ya, dan itu sering keliru, sering semangat ya, memforward itu. Jadi apa? Jadi semua kacau balau. Maka penting, apalagi ada medsos yang luar biasa seperti ini, ya, tanya dahulu, cross check, cek dan recheck. Demikian, wallahu a'lam bishawab yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya saya mohon maaf Iya. Iya, baik. Iya, ini ada Caranya Pak, pelajari sholat Ya semua orang begitu Makanya agar kita khusuk, sallu kama raaitumuni usalli. Kata Rasulullah, salatlah Anda sebagaimana Anda melihat aku salat.